بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين na'budu wa iyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka-dukku duka pare melatna di baras sehan duka tunuh duka Sara sorak narada daun awi daun geddang ngalakna diperhatikan menawi eker Harudang sorak narada tarikan Assalamualaikum warahmatullahiuh wabarakatuh ikhlas ridho sadar mugi-mugi tamat awal salam kalayan ikhlas dikarasahkan ku Allah sing loba duit Lus Huta sing loba pare loba beas loba emas loba Budak Iya robbal Aminanyo Serputra kinu penting Sadayyana Sharron Innal hamdalillah alladzi amarona bil ibadah tauhid wal istiqamah Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah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 binuri syamsika abadan abada Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa bika min sakhatika wan nar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Bapak Eho rum ayat tekan Rum Ruang Mun eueuh bilang eueuh Mun aya bebeja aya J saat sing ayah buntutan ehwan mete engap eungap gawingna sok engap. ibu-ibu bapak-bapak satga cana peryogi diuningakeun wirehna penting iu, mau balik ukur sorangan jadi wayahna ulah yono milu pidato salabat kuring ceramah dina harti Khkenning hati nuker kebeku kabing nuasik murniti gust suci nutang tuh ibuasa nagu baasasa hin wajar lamun timbul pertanyaanarosan di namanah sewangswangan naon kabingah nu disten kukuring waktu auna priyogi ku ibu wapak diuninga kuring Bagjak kuring binah Amar watasuta binah nutah hingga na pet ditepangkan jengjal Mijalmi Anhari Alhamdulillah ibu-ibu nucara nukul hari bapak-bapak ogen nucara lawak perjeng seorang nyrak hari di tengah kurang telepastina harapan Kahayang jeng cita-cita leres gaduh panah butuh Kahayang gaduh cita-cita harapan osok dipentak ka Gusti Allah osok robana atina fid dunya sok dibaca dibaca mah pada osok tapi aneh nepi kapaeh teu apal karena hartina teu apal les ngaku rumahos ku itu Irupah lah soksok tahu nyakonya honten ngerti-ngertinten ula sofnabo Metela kudujud betul dupi ocerah pas nu jujur Musalaki bohongek diurutmuki angdah haramnya namunmun salaki jujur diurut mo kudu day ma wajib Um lamun salaki eceng keBbe ayaang nyandung Widian mening bohong ada itu eh, kapan kurang Tkak karenarek nyarintis kejujuran tapi ce mon semua nurut guys itu mau jujur Ula singa gerung Rujit aing mah can ngarasa ngarenama. Tong singa gerung. Oh, eho eueuh gitu. Tribal angkat saya tribal. akang teu boga eho yo acan. Cing, sok tribal angkat saya Kada ingat teh ku akang aya ehoan eueuhna na ieu. Eueuhnya cek dengan lainu gitu segala ya dengan yang mampu kerasa. cek dia ya mah anggar we ya, nu tadi aing mata boga gitu enggak, ame aing teu ngomong wae he. nah ulah sing ngegerung kieu ka yo ulah yang ngagerungan di mah mah jadi poho deui aing nah, saya tata ruji <laughs> Hai atau uppaan koringa dua hati peremp perem dibarenngan kupikirsineran hat ayat kenijah menu alang esok ke ccing aya nukitu ijabah koringa dua peremp perem dibarenngan kupikirsineran hat aya kenijah menu culang ciileng berimalawung ayaah dua eh, eh kuriing perempperem dibarenngan pupikirasinerang Ha ya zaman ngopepang ngoreken HP ayaah nyopepang ngoreken Cok bekasken atau angkat ke lengan tedtu haram sekaligus kurang syukuran lengan ciptaan Allah pekamentakakku Ya Allah diangkat ke menenandahkan tangan kagusnya Allah pun dibarenngan bungahati ujeng pikirjeng lisan pilaku kurang kejarigannya kilang para jeng tungtung doa seperti natungtung salat diusapkan karena osok netungtung salat mas banget eh, bangetaha Kuringan doa teperem perem di barangan ku pikir sinarang hate aya kene jaman ngelepus bari arudud ayah ngelepus bari ayan udud ayah, tong di pareuman cici cicing enjoy aja Kang enjoy eh ai kuring nyarang udud henteu oh iya mau jadi kesekan wah nu ngenyot kebesekan nu batuk nu gering nu modar nah, nah, nah. nah, nah. ce Ece oh, resep ningali salaki udud wae <laughs> jadi kan kang iya asli suara korban ya otak daripada pasea mending antep salaki mah masih um samodar eh, geus pan semua modar ge damai moal bako bako acan Hmm, da pasti ece memelka salah kita lain keuheul lain sewot lain nyewanya nya nabati nama meren mah meureun punya kunya ah jeng karunya leres bisi salah kita ger bisi bat bisi meng Hai daripada Unur jarum mau meningkan tihang listrik di bakkowan <laughs> jalmah tukang kudut walau buta but ang naun sahabatbab Kapan tidakcangkan rokok ayaah gamaran aya akssaran atas ningali beradaku dihanap di dia peringatan anak Gusti nu agung kurus kasida bahkan ini peringatan berbau ponis umur seseorang walaupun belum tentu orang itu mati dengan rokoknya cek peringatan merokok membunuhmu dulu eta arun itu urut apa oh, salah tidak kuduna merokok membunuhku iya kan membunuhmu iya sok tinggali kocok aja gerak bisa salah merokok membunuhmu jadi aku yang merokok ya kamu yang terbunuh oh. aman kenehnya kang ayaahdinya tenuhmarnanuud memangmpu budaka tegangan tadi dinyarada panjang merokok dekat anak berbahaya bagi mereka wadul berbahayamada di dalamdak tinggal ku Bapak anak tahun kan lu hasil ngebul tina sungut bapana iya budak nya eta gambar ngalambangkeun yen kudu teh benang dipake ngasuh bud eh, hartikeun gerak ku akang lain ngenyak nyot tungkul hidup teh sok tapi tetep aku nu mah udun manuki sampur sabab borok-boro nutara nutarage paeh mah hayang sampur kan eh, awuh nu kojor hayang jarum coklat ah itu <laughs> hidup udud hidup oh kang kan, kan, udud dari eh. daripada kampanye Ahok nu pas pasea mending kampanye udud aja eh. so tribal angkat kang saya tik tribal apa itu tribal akak triple aksara nate ulah nyabak nu saja nda tribal mangan hiji c nah, Oh, harudun, bere udun si akang tuh genjet-genjet panitia tanya Kang guys tadian tawisna para dulu jadi walaupun suasana kita bagaimana sedang berdoa saudara Dina waktu kuring ngadua ya jalman orang geso serek cicing aya oge nu ngope pangorekeun bobogaan masing-masing HP dengikeun heula dengikeun heula cicing eh sok riweuh aing mah gogo prepo raja numpuk sangsara balang sang kerajaan balata kata suka duka jadi RT datang raskin RT sok pusing datang BLSM RT sok jengkel datang bantuan RT sok soak diomongkan kudu teka bere leres Pak RT hmm, sing sobar Pak RT muka muka we pengabdian Pak RT manfaat kang ora hayat diwalas ku Allah ku kasayan dunia rawuh akhirat Bapak Erwek Mit ntuhan gawei Pak kaduPM kali BPD te ge Bapak Powono pinter mangku pinteramu Seaya aparat ke pemerintahan Des desa nuestu geledai jasa paraaitara Pak betur sermah para ajengan tetap kabur di ajangng-ajang diryungan Ibu hajah Bapak Haji nu tebahaka Allah anu pinuji ibu-ibu Bapak guru nu payus digugupan tas ditiru dumateng para pinili sepuh Kang Samirawu ing dalam dalu menika Kang sami-sami kawula hormati muga-muga kita sedaya dipun paringi rahmat lan magfirah saking Allah Subhanahu wa taala Ya Rabbal alamin ngertos apa boten ngertos apa boten ana wong ngertos ana wong boten ngertos orang Sunda ayah, orang Jawa hari Jawa jelma talain lain Jawa mah wong kapan <laughs> mun Sunda jelma Ai Sunda jang Jawa dengan ukur beda saeutik pelebah dia nama ai Sunda mah lamun nyarita identik karena huruf a tah Sunda mah jawab mah mun ngomong karena huruf itu mun cek kurang sunan anak berarti cek Jawa nah, so, ngomong mah nyambung ngerece mun cek kurang tata berarti cek Jawa mun cek kurang katak berarti cek Jawa bangkong juri kapan kotok mahayam dengan heula ai kata mabah. tapi bisa maunya dia hayam jorka itu jadi bangkong tuh bisa. Patak mah anggar we bangkong. Itu muncul kurang sunat jaja berarti cek Jawa. Muncul kurang sunat batal berarti cek Jawa. Muncul kurang sunat kuntul berarti cek Jawa. Bangok deh banga buku <laughs> ye kapan aik kuntul jeng bangot teh babaturan anak sebangsaning nganuk sawah heuh aduh diteuing dah aing mah kena bango maksudna oge tuh ganti teh bango mah teu nyaho eta mah ceuh kade ulah lepat kecap ceuh teh nu maksud kuntul teh naon ceuh Nini nini ayah aki-aki pemuda parawan second ayah second Nini nini nuri samping pamugi lengit ke pusing amin tong panatik teing jeung aing mah harereung ge doa amin anu he wa noja nu dikabaya pamugi tambih marulya ibu-ibu nu ditariung pamugi lengit ke bingung bapak-bapak nu dikopeah pamugi tambih kabingan najan sirah tarik kopeah dina doa tong diwilah-wilah urang pentah ka Allahul Maha Murah ku doa masing meriah moga-moga nu tadi kopeah sing lalengit kasusah alus eta doa alus eta doa montong saya aja pantuing ge alus alus eta doa itu lamun cekuring alus cekece saya eta esingkang. singkang kan eh singkang lempeng, telempeng eh teh alias beng beng bing meng nyeng ah, grup telempong, itu ah, ajaran aku cuma sungsat nyengsol ngarunan tuh oh, nyengsol mah buku lempeng tapi nyelap <laughs> ngarenan tuh eh, eh. ada tong di wilah ulah kena kena akang mastaka di kopea ya. merasa berbangga diri merasa percaya diri terlalu kita optimis bahwa mastaka di kopea ya, iya. mentak jadi sama iya. asup ke surga can karuhan heuh iya. nah, itu jauh ngajak dong sih Oke ditiungangamnya sepat tapi kan nabi di soreban ngambain melepi kam ngguncangan tapi aneh palawargi jenydulurtedai jeng ta nggak sopa eta tan hutang he gawet ngomong ke ayah nu gitu aya nu gitu heeh maneh eta itu nu gitu ayah ijem kan terkadang manusia itu lupa diri apa yang dilontarkan dari mulutnya itu terkadang ada pada dirinya tapi dengan egonya manusia apabila yang dilontarkan dari mulutnya kata-kata keburukan kata-kata kesalahan kejelekan maka jangkauan rasionya terlalu jauh saudara nah yang dina pikir jeng hati dengan ukur kesalahan batur kegorengan batur keburukan orang lain nu letik di gede-gede nu eueuh di cokelan nu apal di bejaan nu batur jeng nu batur nah kesalahan pribadina boro-boro jeng dirobah di rumah sakun ge hanteu dulu tak ayah nu gitu. entah nak iya nu gitu. punya ngajaran dong begitu kan akan ngingatkan ke gorengan batu ngagu gum ke gorengan Batur lamun can bisa menerkanras gitughirupcing bener tong asingnerker hirup tong asing H gitu hesek introspeksi diri tepa mitnah battur gampang duduh battur gampangs ka gorengan di Battur gampang gorengan pribadi sok aya kanjal ahli gosip sok aya tukangan turken ke gorengan batur CBTki matapusik so gerakan naillahi KD pokoknya siap kita introspeksi diri siap maka siapapun di antara kita belum tentu siapa yang akan masuk surga betul terang akan nu bakal lebat ke surga di antawis orang jangankan ibu dan bapak yang merasa diri bukan ulama jangankan ibu dan bapak yang merasa diri bukan kiai seorang Muhammad Ridwan ditetep ku ece heueuh kuring teh jalma bener dipandang ku akang segerutnya kuring jalmi segala bisa diugung-ugung ku ibu-ibu di dama-dama ku bapak-bapak di hafid ku para kiai di sarangan ku para ulama di pisobat ku para pejabat jeng birokrat kayaknya saya ini orang mulia menurut kasat mata yang memandang pada saat sekarang ini yang sama yang memandang ini sebangsa dengan saya saudara tapi ingat belum tentu saya masuk surganya Allah terus can tenan abdi lebat ka surga ka caca kiai komo akan masuk ke pikiran ku akan kan mah oh, oh kiai disebut ku batur can karuhan asup ka surga komo akan lain kiai tapi hoyong ka surga para dulu padahal kuring ogenan kurang-kurang ngaran mah geus mirip malaikat penjaga surga malaikat sok okteangan suka dina Injil mual kapanggih na toret hese na jabur luput na Quran mual ayat sugan ayat malaikat eri punten pengarsa punten punten bisi <laughs> bisi dudukeun ayat aja di pantas ngaran eri jadi malaikat jadi mula soengan ada yang gitu kan <laughs> ak kesempuhan sarang baku singjannten koman dan ahli sewarga eh, Muhammad budakai taka guru Abdul kapan kuduny mewewe make sisi menalaki make Abduluhmuntta make Ahmadmuntta Ahmad make Muhammad mana contohna awewe make Siti kajaning Siti Fatimah Siti Aisyah Siti Asia Siti Khadijah Siti Masito Siti Maimunah Siti Maimunah Siti Maisyirah Siti Maisyarah arupa-rupa we Bunda laki make abdu ngan abdu mangayitkeun tong salah kudu kana asmaul aja ning Abdullah Abdurrahman Abdurrahim Abdul Malik jeung sajaban untuk makai Abdu makai Ahmad Ahmad Hidayat Ahmad Taufik Ahmad Batoni, jeng sajaban untuk makai Abdu jeng Ahmad makai Muhammad ngan awah dai ngaran pang alus-alus nak nu nama ke Muhammad nya nutung tung tung narin. ya kapan ha Sama kena pikir goce Muhammad Ridwan Muhammad ngaran nabi Ridwan ngaran malah jadi gospol ngaran euy mah. Mal diganti nepi ka modar ge aing mah. Eh. Itu sing halus <laughs> ngaran teh. So, yang mananya kan gaji budak, gaji budak ditanya pepanggil jangan. Ya, Ayah naon Pak Kiai? Ari silai geus dengaranan ya, atos. Saha ngaran maneh? Abdi heuh. Abdi mah Gani Pak Kiai, Gani. Ayah si Gani. makai Abdul Kapan ayaah Dinas morhusna Algon jadi Abdul Boni Ahmo ada bisakan pun ba naon kutan Abdi Madas Dinashusnas singkatan singkatan naon eh takme Bapak Abdiga Inung Nani jadi gani oh, oh, tercing dalam Bapak Abbas Inungna kokkom dengekeun heula kapan singkatan heuh astagfirullahaladzim <laughs> aya Kang Abas teu kokom aya duh untung lain salaki pemajikan heuh ayo ah, iya, dan tawis kumaha cing teh lamun indung sia mumun bapana iding <laughs> eh saya yang datang yang elek ku budak atuh tak jangan tahu nanya leres orang hoyong ka surga ce dupi akang hoyong ka surga apal <laughs> sora hampir eueuh Pak mesti aing matak sok rada nyeri hate Pak BPD abdi lamun nanya lalaki. eueuh eueuh sora olohok we dia neuleukeun cik atuh ngomong montong neuleukeun ngukul da aing era ajaran gerak ku akang aja dog di dieu ye Heypi Aduh singkah ke mana ya sok piarian atau Di Facebook suhan ayaahna Google ta ulama-ulama al YouTubeubi kapan Hong jawablangtungan kitab-kitab buat api kiasa ditampiliku se jamaah Facebookya rumah ce YouTube kamut Ja kajjogja kadi ke palihotan kam namaut Jakha surga kadimah alay kapangajian kapangajian sok ini ini ini aki-aki milu sing kompak kapangan tuk tuk tuk tuk ah cek aing oge aing kana edan menyora cek dulu aing mah aing kana eling jempling aing kana edan nyora karena kita saha akang nyebut jreng montong nyengir akang jawab segala rupa ke kudu puguh LPJ nah kita saha akang nyebut jereng, <laughs> betahan teu aing mah tuluk tuk kungkul sing teu make jereng ge paduli teuing moal mungkut atuh poloba dia mah so kapan jelas meureun kadang ku akang cek kuing teh tuluk tuk tuk tuk ngeus aing mah sakitu <laughs> teu lah saya teh kaget teh ditanya bojreng aing mah ah tapi kan baik kita kecil nya dimaklum ketangkang da pasti getek, tek lamun ngadengi itu luktuk teu nyebut ada geus setelan atuh hes ya lamun kuring nyebut tuluk-tuluk akang ecet teu nyebut jreng ngeunah teu pang cobian ya tuluk tuk tuk tuk aja dong aja dong cek kuing tong make jreng ngeunah teu kenapa pojit ngikeun siap siap siap mas sahabat jelmana nona pangkatan nyebut reng setrap ayo udah deh sing jengket nempi subuh siap teluk tuk tuk tuk ngeunah teu mendekal hente, Aduh, itu, itu, itu, jadi diantawis nangses menuju surga pola wargi sadayana kudu ngayakin syariat dalam dunia Ridho mana kuning ati ngantunkan bumi sinar ipi genting tenune sinetron na RC nu judul na tukang bubur na dipupuhuan kumuhidin Muhyiddin buru umi eh eta teh kolot na asirobi Ayeuna nama dekes diselangkus si Aceng jeung Sintin sebagai gaganti nu eta geus teu diputer deui. Bareto masuk dituluykeun kan judulnya catatan hati seorang. Nu dipupuhuan ku Mas Bram jeung Helok. Duh belah dia we kanyaho. <laughs> Kurang gaul heuh. wakir tak apalin Hello Kitty wakir, Yo kah. <laughs> ayo ah, ah, TV nyambung kan Oh, ada jongjon lamun salakin ka masjid teh nunggu gurah ngagurah jong jongjon. Eh, eh, eh. Cek budak nate mama cenah tos magrib geur abdas kela iklan. Cen. Ah, pecenghul iklan. Pan di skenario teh Iklan durasinya sekian menit. Indit kejaman, jaman. Morosotkeun calana. nagongewer ngisang wudhu kudu akur jem waktu iklan paling ter ibu-ib Abbas ikan deit kalau Joda dituliikan seahkan Manek mana nyantri cen ai mama nyantri kumaha ningali sinetron ge mah gaduh wudu sudah tong <laughs> loba omong cenah sia kumaha kolot teh mah cenah itu geus komat cenah iklan Ecing pecenghul iklan tuluy ka jero kurubat kurubut jangan mu kena heuh sok siga nu digulung odeng gitu tah nah, cokot mu sok kudu kebutkeun mukena sup naon teh ceuk sup naon teh hulu ye sik nu sok asup mukenana tah huluna eh ayo mah nu sok make teh nyahoeun tah pengemuh cik cek akang nu sok asupna huluna atau mukenana hulu Cik lamun eta hulu geus asup sok diantep atau diangsrot-angsrot ngomong atau aja misteri tereh oh, oh, bet diangsrot-angsrot ulu asup mau nyun kadiyo kapan tak bukan anak teh harap mau nyenggos kan sakit tuh, kan diangsrot-angsrot nepi ketungtung liang he liang mau kena he singkara sangat ngagandat nate teh dinya teh kapan bagian banget yang ngagandat gadok nate teh buku wo anak juga <laughs> sok kalau anak mata muat tinggalin hansa saya tamah udah pinter ngatur nak itu tadi antawisna para dulur sadaya nanya tadi berurang sadaya daun bisa hajalman angkat karena tempatnya ilmu maka tajam bakal dipaparinan gampil ngambah jalan ke surga amin saja menungalai kageng sampean ngepatkan lengan angkat karena majelis taklim mangkaya tajam bakal dihampura dosa nah memih ngalengkahkan sampean amin lengkahna jadi ibadah kepatna jadi ibadah salikna jadi ibadah nundutan cek saha ya bisa ditengor ku aing tong padu calang apa ya cek ngomong teh sanggenah nawae jabah bedas jabah salah tegak ke era gerak sok pikiran ku apa cek saha eta nunutan jadi ibadah <laughs> nu kieu tak aliran sesat teh kang jengan <laughs> Allahu akbar aing lamun nunutan geus dihitung ibadah acet atuh ngeunah kenteng nu hees eh, ibadah pisan da leuwih tinunutan tak nah, iya para dulur sadaya tapi pun tante, tidak segampang itu manusia yang berangkat ke pengajian dijamin surga oleh Allah di sini masih ada sistem negosiasi saudara ditanya apakah latar belakang pendatangan nuka anak ayah ditalek ditaros naon sabab na faktor pendorong na pang anyo naon sabab na ayah na faktor pendorong na pang hadir maka ketika itu bertanya dijawab ku jelma-jelma sanajan lain ku kata tapi aya realita rajen ini ka pengajian ku pedah boga pengkorong rada panjang diamaikeun keluar baju didelekeun ka jalma miskin dibikeun henteu aja nu kitu teu kudu kitu teu kudu kitu bunikeun wae Rajan ini ku peda boga gelang tilu siki anyar meuli teu kaopti iseun ngadak-ngadak remen gagaro aduh ece iya gatel aduh ece cara rangkul padahal mah dina tak ada deuleuh ya gelang aing sik nuk itu rek pamer atau rek ngaji uh sekalipun akan datang kalian hempak kerkuring temetak bunga Ecek ngadeges ngedegdeg kalian kerkuring tematak temetak geregreg lamun alasan akan datang alasan ecek datang kupeda kiai na nak di luar daerah sementara bagian kiai selamat saya maparinan pangarti ulama setempat maparinan patwa sepuh salamur maparinan pangarjeng pituduh na mingguan benang dihitung nasasihan benang dietang maka ketika jemaah mingguan ditanya spontan menjawab saudara kunaon kutan ece pang mengawas nak nabi nggunaan mangan ukur saeutik ah pak kiai datos bosen jeng te aneh dina mingguan mah nungawuruk nage, kiai kiai tempat, awas ku aing lamun kalakuan ente itu, tong diwilah-wilah lur ibu tuh maku ilmu tetap ibu bapak yang punya peran melayani, melindungi, mengayomi bukan hanya sebagai moto polisi sekaligus menerangi siapa yang punya peran itu adalah kiai satempat betul betul ada eta maparinan makanan pokok ka urang unggal poe unggal minggu unggal bulan kuring mah iya mah ukur kiai saliwat sput nurras semuamis aya ayaah numupahit Nugorempuk nur di belum atau dikulumnya dihakan duriang ma ajaran gerasokku maneh di belum ke dikan makalah tutun ajaran pada dulu <laughs> sayahe sanajan sana sanajan nikmat kurang sedan mang sampo silakan rasakan amisna rasakan hipukna rasakan empukna tapi ingat saudara jangan sampai terlena oleh itu sampo kenapa ingat status sampo bukan makanan pokok terus si makanan pokok urang sampo tabeas keng keng punya berada Ka Madura da makanan pokon limsan lain sanggu tapi ja leres hari japati japati japati Mau di mana-mana ge lain jago astag bermur tadi nyebut japati Mauk gera tobat akan menyebut jaga nggak kepalabatnya Duguspa ke aal bedana jago jejapati <laughs> inget-ingat nepi kamodar jadi Japati meon sanes tongkorongong kar gitu sorao eh, sorangan so sora sawkat generapang yangsya Allah pala Badi kalianrahmat yang mafir Allahjalmi Anu bakal menang jaminan di Allah surgakadangdang nga pengajiannya nyajal numoga modal dua rupa hiji modal bangsa batin dua modal bangsa dhohir nudi maksat bangsa batin tay liannya iwa para dulu dopi akan dan keceanngka dia Imas Ridho apaksan te dipaksan te tapi maksa leres kalau dianggap hal sepele maksakan cek maksakan itu adalah wujud nyata bukti nyata realisasi daripada perjuangan bangsa dohir dah yakin temaksakan akan mau datang aja mau gak leres gitu tuh kumaksakeun segala rupa hayang boga motor maksakeun nganyuk ka dealer tuluy boga heeh tuh hayang boga mobil nginjem ka bank maksakeun nganyuk denting setoran unggal bulan sekian puluh juta cek paribasa ieu maksakeun tapi mentok ke masjid di ditu yang mah di ditu dengekeun heula di ditu ya lolobana ka mana yo karena umur anjuk berjeng setoran eh, nah aku ditagih pajak meni ayah mungkin itu ayah mana kesadaran hidup beragama mana kesadaran hidup bersosialisasi dengan sama sesama mana kesadaran hidup bernegara bermasyarakat berrakyat? aing ngaji kawas heueuh Hayuh pengajian itu iya jenting tak aku judul batu marajaban telen bulan rewah Oh dasarfakus bohong gitupoko Rajabanjaban sing bulanpeduli ke haramong cummaahan koe Seninwana Rajaban bulan Rajab Bangjian angarnya Kajengan an bulan Rajab ayeak itu nelain bulan jam teknis nama Sarwak baik diramuk menjadi satu simpan di dalam kolbu sing lebih kuat ini memang beton jeng batu maka tidak ada salahnya kalau seandainya dikemas dengan salah satu judul lagu ulah kapaksa dina versi sungguh terpaksa kamakola Kiai Haji Muhammad Ridwan rawahu soneta nun erek ngaji sing ikhlas ngedata yakin ati obat tenan masih tali karena kayaan bodoh nadi đẹp tim ai à. Hãy yakin hati la ilaha illallah terima kasih wassalam Ridwan Irama depan kagok <laughs> ayah usul beku ngaji make dangdut gitu cewek be kuing bongan we dina dangdut make ngaji geus we lunas Hai mah ngaji make dangdut batur mah dangdut cadu tara make ngaji tak pala mata piraku aing leuwih murah tinimang dangdut da kan eta nini nini deui protes asa pernah ada ke lagu eta dengan lain gitu <laughs> dan ini pernah ngorak hula bahula kerjaman cucu berai lain gitu lain gitu oh satu biji kan asli nanti. sungguh terpaksa Aku menyanyi Mengharapkan Tuhan Bermurah hati Asli naeta dirobah kukuringan yakin mual doraka sebab ngarobah yuk mual kaasup karena undang-undang penistaan lagu ah kerep teh dirobah kukuringan Ulaka paksa mun erek ngaji sing ikhlas nadada yakin naati leres ente cik iya cek para sepuh cek para dulur ring sifat teu ering atau hari ring pepeli wios dilajengkeun wios coba titenan masing taliti karena keayaan bodoh diri ngajak hadek ngajak goreng oh dirinya mah tau nggak panatik jeng aing mah ngaji mah ngaji we cenah tutung beri nyanyi oh atuh dah kagok geus kaliwat tuh <laughs> mah nyanyi dipanggung batuma di masjid aya nyanyi di masjidlinging umat muslimin muslimat so aya nuki itu di masjid tong salah eteta nyanyi tembang hari ininya Halnyanyingutki disebut ta nyanyi kerja Eh, ngomong gender aing main balik ieu nah, urusan atuh kalau pajer kan ulah wakasok mandang negatif lamun can akal urang sisina eta masalah teu setiap rongsokan eta runtah da anger ke tukang rosok mah dimanfaatkeun katel butut seeng butut ember butut jadi duit henteu nyahan teu seeng-seeng duit-duit ajaran ku eueuh tukang rongsok ge lain tukang sulap atuh adanya muatnya, ayo katel jadi duit atau oh jadi tunas sok oh. ngajak dog siji <laughs> eh saya paku ngaji jeung pasien mau nyambung sini kita mana ge Ye, sok kerana jeng pasien matara nyambung ngomong oke okay. ajaran gue oce ayo pasien dibesuk di rumah sakit tawaran madang gue oce hari siang hayang roti mm -hmm kejo atau jeng sopan tahu mual bubur atau bubur ya jeng gulup nau nggak sayang naon atau si yang utah sok ajaran ku coba, dan haliurkeun cek aing jalma gering mah ditawaran hakaneun kalah hayang utah gerak utah teh hese nyieunna heuh astagfirullahaladzim ayah nu bisa utah dia oh oh mata kau pabriknya oke okay, palebah dinya tak di hmm, ya Allah ya Allah ngaji rajeng solat ulang reg diliwat kewajiban umat muslimin muslimat leres seberapa rupi cenah dua ru hiji ngaji dua sol ngalakonan etak ngajalankan etak seumur hidup di alam dunia yakin mau silaka di akhirat bakal bangga montong amin cicing butuh bukti aing mah butuh kampanye heh kumpunya kampanye lah waduh kodol Halo, nu didagangkeun kejujuran. Nu didagangkeun itu ya selalu istiqomah, amanah. Waduh, geus jadi mah pejabat loba nu jadi penjahat. Heeh. Walah aing lah mules aing egeus kana pilihan-pilihan teh cos eta jadi garong milih itu jadi bangsa rek nanahan mantan sok kecoh celah tong hayang kadeo da ieu cenah pemimpin anu jujur ieu pemimpin anu religi ieu pemimpin nu istiqomah tur amanah yah waduk lasun can karuhan geuleuh aing jujur malah gangguan. nur lakonaneun laras kitu terus matanyalakan lakan kacaatan luhurna Allah sanajan akan ngantuk kacapil ke serangan iit akan keadinya ke kacamatan ke serangan bolehlim mauwa KTP mauwak ke atasmba kasih di jari ditamplokan foto mumnya Aayo KTP lainnya oh, tunanya kan Ridho ente akan dikitu-kitu ku pejabat. Ridho ente. Kita ini telah dibodohi, saudara. Telah ditipu, tidak ingat dan tidak sadar bahwa mereka jadi pejabat diusung oleh suara rakyat. Ternyata sudah jadi pejabat, kelakuan jadi penjahat, masyarakat diinjak-injak, akhirnya sulit kabeh bisa nyen KTP. kau ona Allah duit na di bank. Loh, so oh, ajaran bukti jeng nyata timbul kebijakan semu iya kan kebijakan semu nadengekeun geura gocel sing saha bae nu gablek KTP elektronik timimiti terbitan tahun 2011 nepi ke jam kiwari mangka eta KTP dikategorikan KTP seumur laras gitu kan nah akhirnya uing nanya airaran seumur hidup terbatas bagus tu di bagian bawah KTP akan jengerje ayaah aksara seumur hidup Allahbetul ayasam Allaharan aksara seumur hidup itu adalah kata atau kalimat atas rangkaian huruf Abjadat seumur hidup es seumur hidup Kapanmu KTP eh, eh, berlaku hingga lain sampai nama berlaku hingga bulan tanggal bulan tahun ditulisku angka lain kuabja ayah seumur hidup pelepadinya aksanakuang jeng akan keddu mikir lamun etak tanggal bulan jengjaun dipakai seumur hidup contoh 12 10 2018 lamun etak dikategorikan seumur hidup nugareta KTP tahun etak Kudu mod tuh sing nepi polo tong menang di bobodo tah bangsat-bangsat berdasi saudara kapan dipolitisasi kan di televisi tah nu terjerat masalah EKTP si anu si anu si anu si anu dihitung nominal cek beja 2,3 triliun lain 2,3 ribu piraku tuh kapal dibeli acan ya tambahan belangko era hina rakyat dihina ku pejabat pelawan ini Nepikan ka rakyat miskin di jeung merek beas raskin tahri jama miskin di jeung merek beas pak golok Jor, bajakan gocek, kasahwa ini bersangkutan. Kesian aing nopal Ini suara rakyat, saudara walaupun ibu badan bapak tidak menyuruh saya bicara seperti ini tanya ho hese na belang teh kitu tanana karasa ku iya balu balukarna pe ya aing nyalahkeun saha benar nayo. para rubuh dan ukiya mah ulah teh dipuguhkeun naon satu sih jadi fitnah tapi realita berbicara maka siapapun orangnya yang pegang api dialah yang merasa panas tapi yang tidak pegang api enjoy eh, aja coy betul oh kudu ayah lah ada pokoknya seumur hidup kudu aksara asli seumur hidup aing baca gitu ngomong lah pokoknya mah belangko kudu ayah asli nah kan Oh, udah orang tengah modal bahwa udah diinstruksikan belaan aki-aki leweh neneangan KTP nu bodas koning dilaminati geus eueuh. identitasnya hese oh ai kitu mah moal menang BPJS nah, Ai itu memual menang nyeun kakak bisa nyaprah duit ke bank Oh, sabab KTP identitas yang super penting bagi seorang warga negara dimanapun. Pejabat belum KTP awet. Harian rakyat belum KTP awet. Jebrot tabrakan hayang neuli identitas polantas ke pusing kurang mana eta saha ngarana, Kapan tanya? Ngadieureun. Ayeuna nama dililir tak ku urang Indonesia guys coach lah saya mata penyakit gitu, guys ayok flu burung itu yuk moga-moga we eta flu burung tidak menyangkit burung Garuda sok dalam Garuda eta geus flu burung geus hancur Indonesia udah pasti lehek ragraga Pancasila bineka tunggal ika we lepas sabab Garudana kena goblok tah nu akak mah burung flu sebab ngeluh geus lah hawala gitu aja ah aing kudu teh caprak ke kadang ada aing mau balik mengacaprak ke dibayar heuh ajaran ece geura ngacaprak mapai jalan ya kajian bayar moal ajaran heula montong makan nyebut moal ajaran heula sok ngacaprak mapai jalan boteng aya nu mabet Oh, <laughs> uh, hinzi ngaji kan dua so na nur diaji lahng teng di judulan ngaji guru di judulan saya inget naweguruingdek maneh namun ajar dakwah di mana wejeng sawe monong nyali tak dan in kepada patuh ke guru- oh, intah mikira nu poho aing daripada mikir nu poho lila dah ek akang ada gonwing mikir. Heeh, kesnaon we nu aja dina otak eta anu diomongkeun. Itu para dulur sadayanya ngaji kadua sol salat. Pak ayeuna teh dina judul dina motoma itu tuh dina spanduk peringatan Isra Mi'raj turut menyambut sasi nusucinya suci nyaeta sasi naon Ramadan geus karuhan ieu iya, eta mah jalan keur urang urang pajuan eta sanajan Isra Mi'raj pelebat ieu geus kaluar tina waktuna Rajab tapi tetap sanajan dina Rajab di bulan Rajab memih Rajab geus Rajab masalah Isra Mi'raj satu peristiwa yang terjadi yang bukti atas dasar kekawasan Allah yang mesti kita terima mesti kita yakini mesti kita imani maka tancapkan keimanan keyakinan bahwa Isra Mi'raj itu adalah terjadi adalah nyata bukti benar yakin yakin sok tancapkan keyakinan Jalma mana teu yakin terjadi terjadina eta Isra Mi'raj kufur pagaweanana, kapir nu migaweana. Awas, kade ku bojo. Hiji eta yang kedua ngaji ceitasku sama dalam hidup non sahabatbat mengarang ngaji te perkarandungertina perintah Allah nu diawurkan ke setiap makhluk Nah Allah anu di mana ke makhluk nihgawa yang ngajiji ganda keuntungannya hiji menang pahala tina lakon wajib kedua boga kabisa tina ladang nyiar ilmu nah jang naon eta ilmu jangan jadikan ibadah jangan terken ibadah supaya diterima naon na ibadah tanpa ilmu tidak diterima ku Allah Ibnu Ruslan berkata yang sangat jelas wa kullu man bigori ilmi malu amaluhu mardudatun lato balu munjelma ibadah ngaji apal katimu ente ah gitu nanti eh, katimu teh kapan kapan eh, tak sok sing kepangi ilmu teh ulah ikigna wungkul yang nana nanahaon itu lah ikigna wungkul Allah mah tuduh gambar ibadah boro-boro gambar na ibadah jalma ibadah kabeh asli sadurnya Allah buat untung ku ibadah na jalma terus kang jalma maksiat kabesa dunia Allah marugi kuma setan jalma jangan mimpi tengah hari keuntungan dan kerugian akan kembali kepada Allah tapi yakin keuntungan dan kerugian kembali kepada siapa pelakunya tersebut orang ibadah Allah nungang ganjar numenang ganjaran Allah tahu orang orang maksiat Allah nyiksa numenang siksa Allah tahu orang silahkan anda pilih mau yang mana ya mangga itu mah dagas jaminan ada papasangan itu bener jeng salah adek jeng goreng luhur jeng anak sisi jeng gigir harap jeng jangkung jeng awet jeng borang jeng poek jeng oh Ece ngarenah dinu poek ngarenah dinu caan Cik eta listrik luhurin ece caan poek Ece calik dinu poek dinu caan Ngaraos ece kacangan Cek Ih si ece aing mah Eta caan henteu ngaraos kecil kacangan dan lain dijawab terus ya cuma jadi lila aing sok gerak atau sok lila-lila tinggal jawab tuh, itu kan bae bener eta nu diteangan salah deh akhirnya diajar leres sok sanajan ayeuna ibu-ibu sok kaliru sarua kuring sok kaliru akan sok salah sami abdi sok salah kang eueuh solusi solusina mun kaliru saling maklum mun salah saling hapura, geus beres kalau ah hirup mah mentok sok gengsi jah sadut tuduh turunan aing mah molok kana hampura sia salagi sia can ngaletakan bujur aing heh takabur pisan hirup dia tuh losok itu sing murah ku pahampura kalamun hayang dihampura ku Allah lah kitu kak ulah aja permusuhan di antara kita naon sababna wa jalma takwa nu sauyunan dina hirupna babarengan na ibadahna ku ilmu masing-masing tara saling caci maki dina beda kedua ya, si NU ku NU na si Persis ku Persis na Muhammadiyah ya Muhammadiyah na dasar sarua eta teh NU dulur Muhammadiyah baraya Persis wargi matak meni kene sasarangan urang ngabdi ka Gusti Nu Maha Suci sanjeung Wengi sangkan di akhirat kenging sawargi leres eta diantosin si ngaji dua sol salat awas engke okay, dina bulan puasa sok aya jalma nu salah prinsip ari nu sunat eh kapan nges kok aing disebut tadi maneh mah di kawas eho si eta mah heuh so aing geus ngomong maneh ka kada celenggong dewe lah dak sah teuing eta didoakeun sia maneh cengsing jadi kiai gitu atuh bulanan lu ah, anu sebatur ke langah cengkeng gitu kurna teu gitu <laughs> rupa makhluk Allah bagoy Allahu Akbar eta diantawisna awas kadek kepoe mana sing dek ngaji ceng sing dek sholat ha ade bapak tuh ulah pas bapak maneh pagoyana nguseup ha gitu teu nguseup gaple ha lebarnya aja tukang nguseup juga ya tukang gaple halus kudu kitu ih lamun eueuh berarti kan komplit ha ah, kumplitan sing tukang teluh ge kudu ayah ha kan butuh kudu kitu tekan keur nyeri hate mah dah naudzubillah he eh. minalik jangan naon atau nah, hirup hasud sing teu hasud dia hirup mah palebadina dipertanggungjawabkeun Nah, dia jangan tahu para dulu ngaji sholat kali aja sholat yang lima waktu dulu dong lain temenan taraweh sanajan taraweh tumang tongeng ayana 20 rokaat witir tilu biasa gitu dia oh karep teh sing henteu ke lain bulu aing yo yo mah laana nah aibar jamaah Allah itu di dia itu di dente ah karep doi enggak uing mata suudon ya teman kan abdi mah husnudon kan ajengan pasti di dia mau berjamaah mah disiplinnya sok tingalikeun buktosna ku aja unggal poe kurang di mah dur lohor berdugus di masjid Garis gitu cek. Jadi kapan aing mah bukti heuh itu Dur asar kohol Gus di masjid dah eh. jadi nu ke surga nate si eta eh bedug rejeng si Lek nyoek mikir nyomal heh eta di antara kerap teuing akang aing momal maksa-maksa kan akang teh geus lain jalma bodoh sanajan lain ajengan euceuk lain jalma belet sanajan lain kiai da bener jeung salah mah geus akal kunun hutan tong pelebah dia amper takwa kenaik-naik sebab kurang ges apal terdaik amal apal berjemaah terjuhi kurdarajat itu mantau erek naik amper takwa mualur lah ada pepejo ini berjemaah ai lempang tepuguh bari jauh mampu ai berjemaah boro-boro subuh asar ge ngadak-ngadak lumpuh eleh jantan janten sepuh masjid mah gampang dina nyeuna nyinak pada megah ngesian pada wong leres ntar sok buktikan ku akang aing masjid sumangat indit tas sumangat balik tong dari teuing balik deka sumangat indit tas sumangat balik ngajak dogman maneh malain akang jeung da si ieu dek ngomong cek oke hese pisan lamun kana madang mah jeung udud heuh riweuh setan <laughs> ya. aka atuh montong ngerang-ngerang teuing uing aka teh euy ye ya. ai ka masjid sumangat ini sumangat balik tah kitu ya. lamun ece eta boga salaki balik pangheulana ti masjid kudu atuh yeah. nah genipang itu coba lamun ecep boga salaki ini ke masjid dua bulan teh yang balik kudu nganturan kudu longokan, uh, maka wekun sok ajaran tapi salaki ecep balik dia orang hmm, nungguin bapak tuh maka wekun uing bapak tanya kudu kajaran. Gitu ajaran pan si eta mah teu katoel saeutik lamun keur hade teh itunya bapak budaknya di ka masjid melan ka budak ecep eh agus Agus Agus ya naon cenah mah halo dok bapak sia ke masjid lamun kadengeun pasti pensiun tara hayang di ka masjid si eta mah PSPR gula ulah sok digogondangan antar sing init ka masjid mulaan benghar angkat ka masjid nu miskin angkat ka masjid rahayat angkat ka masjid pejabat angkat ka masjid Kiai angkat ka masjid santri angkat ka masjid padagang angkat ka masjid patani angkat ka masjid mempenghirup sing naik ka masjid modar oge akhirna bawa ka makam nah atau ditundaan layon di masjid pembeki eueuh jelema nu ka masjid pasti areraeun lamun di masjid ayah layon ditunda sok ajaran gue aja ya, nu modal mau bawa ke mana bos motong ditunda di masjid ada aja masjid lain markas aki-aki masjid lain terminal kolor butut masjid lain sumpedu tapi masjid satu-satunya yang berbentuk konstruksi bangunan yang paling dimuliakan oleh Allah maka tertera di dalam Bani Israel subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil minal masjid ilal masjid kangjeng nabi diisrokeun bukan daripada apartemen kelosmen bukan dari gedung berbintang terhadap gedung-gedung yang tinggi menjulang tapi kangjeng nabi diisrokeun di masjid ka masjid tuh pemuliaannya kusabab mahal kemuliaan sanajan tanpa portal sanajan tanpa tiket tanpa karcis ibu sadaya etik jelman utah yang asuh tapi ketika itu Persib akan bermain dengan arena nu jauh secara dulu nu anggang daratang anu deket ngadareg nu tebih najan kudu mayarar motor menang nginjem jaba hujanan awak basah tungtung ngeriet beteng lapar duit menang nginjem tiket ke kebagian nu jadi sasarana panitia suka jerok, batur nu main batur nu menang duit mana enak nu kapenta duit nah teu panasaran sanajan nepi tinggal sholat bodoh bodoh eta eh, teh anak kecil sok gerak tepak dada toel hati ketrok polok rek gawe naon hirup dharma dihirupan ku Allah gusti hayang sholat sholat kacan pikir pakak buburuh angeripuh sugih dekat tepi benghar teka hontal jadi pejabat teka ronyat benang dipuraka dilebbok jeung canangkanna tulu kepeseksan ngmcincnce Parisi bororoil yutautaken di kokod momod tonggung hejo cokor belok punduk hidung lohor polos asar hampa magrib ke karabalik Isa geus gebebengkang subuh masih keneh ngaringkuk tunduh geletuk modar nu kitu jelma super bangkrut super rugi dunia sangsara akhirat cilak Na'udzubillahi sholat sholat salat tur ibadah haji 10 balik tanpa sholat nol kadang itu jadi imam nak ibadah teh sholat sholat yang punya nilai hidup dan menghidupkan ibarat angka hiji munga haji nol jadi 10 tapi lemon nol wongkul sanajan ari sajuta nolna sabra hiji kena ditendenan angka hiji mau jadi sajuta lamun angka hiji na eueuh nah habis eta disebut juta anger ah, we tapi nol nu genep Allah masih punya nilai apa tidak punya nilainya eta hiji tuh lain awak guna eta nol justru yang punya nilai itu nol lamun anu ngacung hirup eta eh, awe sok rajen ke bawah hirup leres gitu leres ente kan heeh angka hiji jeung angka no eta di antara aja ye motong negatif thinking itu dok cicing halana kapan kan nguruskeun angka ieu teh heuh itu baca so lamun ayeuna eta angka hiji na ngeluk nol naik hirup moal moal kalah gitu we bawah nangtung rajan ngagantung bawah nagog rajan ngagayot bawah sila sok rajan numpra heeh sitno teh heeh sabab angka hijina ngal itu boro-boro ngahirupkeun sia cina aing cina cina hese hirup jadi gitu kapan rupa-rupa kategori pakowo masalah itu mah aya pandangan hidup ada kategori pegangan hidup ada kategori perjuangan hidup ada kategori kenangan hidup nah, budak morama itu kategorinya pandangan hidup hanya lewat pandangan langsung hidup leres kan itu harus kayaknya sinyana he sinyana ayat dari eta pegangan hidup kalau dipegang baru hidup leres gitu cak dan gerah gitu oh aing keur ngacaprak gitu ya anggar bayarin paku gitu helana bayarin geus pandangan hidup dulu ayah perjuangan hidup jadi itu diperjuangkan mah cara hidup gitu dah kudu diutak atik we gitu anak kakara hidup ayah deh nyaeta kenangan hidup oh ini tinggal kenangan bahwa itu pernah hidup oh, meluk eta mah geus daya ngarana eta barang merek la haula wala quwata nya eta nu geus teu daya teu upaya angin ku pitulung mesti Ah, atas itu pokoknya nah, jadi kudu berjamaah berjamaah siap kita makmurkan masjid siap siap kurang berjamaah bulan Ramadan siap maka mulai dari detik ini mudah-mudahan Allah merasakan ke orang tiasa ibadah babarangan sok kurang api kurang jari Sangkan jalma daek salwasna eling ke Allah di masjid kurang jeng penting kurang pedar hijau lagu berjamaah dina versi mawar Bolero. jalan sa-sapak ngaju jugangkai Kici masjid tekarna sabab aya apa maksud udang angin cor ukur payung tunging anakjang woe par te pad nih kajje the penting mah asal nepi ke tempat anu dituju rek ngalakon kewajiban nu teu ditinggalkan ditinggalkeun salat lima waktuna berjamaah migawe tujuh likur darajatna ganjaran tinu kawasan kumaha ulah akhir pemahonan ditinggalkan sebab tinggal kewajiban pun anak lain ganjaran sawarga tetina kanan neraka nukaran lapan pemaulah di akhir pemaulah ditinggalkan sebab tinggal kewajiban menengah lain kanyaran sawarga tetina kanan narana nukaran dapat awas kuah ini mana yang nama uh, hantu ya so kenurutan hante nyawer da beda we aing mah biduan aing biduan mah mun sok lung lung lung lung duit teh gampang pisan teh itu 1000 perak mah aya banan, ibanan oh geus <laughs> tutumbuhan teh sisirangan ho sapotong 1000 sapotong 2000 di solas ibanan <laughs> ieu sadaya nepi ka 100 ribu jegeng aya na aing ka aing teh 1000 ribu aja non sababna beda bedana aika kiai mah tara diulang al sok engke ai balik bisa kali eh gitu beda nama e, balik ka mah sok di amplop tangan nah, memeh dirapat sok dihitung ge eh disikur sabab sok ditambah nu ah, sejen nu sejen heeh sok sanes nuhunkeun paku yung etang etang silih emutan Iya, yeah. lamun panitia poho aing bangkar hirup ek balik da urusan can anggeus heeh lebadinya ari ngajedog we da aing teh dia teh ngendong teh teh gablek pamajikan gitu ulana mata mugi-mugi we panitia di paparinan emut kual <laughs> bari ka kiai mah tara duit um oh, geus gitu eta dan terusnya kangnya punten Pak udah abdi masa restoma dina hati abdi ikhlas insyaallah pak non sabab nusugan aja kretek dina hati gusti hayang teing di kardusan teu ayam mah teu hayang ekwe eh, pak rt karungan heh teu hayang aing mah komo di amplopan ge jangan nanahangeun amplop atau badinya pamerean geus sok dipiceunan ku aing mah badi maca gitunya muka-muka we akan ngecek anu berusaha kanggo nyelenggarakan dia ibadah nuku harta nuku banda nuku tanaga nuku fungsi emutan nuku datang na wungkul kudu kurungan jam doa wungkul mugi-mugi sing dicatat jantan tabungan kanggo akhirat ya robbal alamin titik terakhir nitip sholat parduk 5 utamakan titik titik guys sakit begitu nah ajaran disiplin sholat hese naon sababna sabab jalma disiplin karena salat tengusahakeun ya Kang jimatna lamun hayang disiplin etas eta bisa jabat diangkan kewajiban coba ku angkat kebutuhan titik sakitu sholat itu kebutuhan sebab kebutuhan bisa mengalahkan kewajiban aya tukang macul dia aya tukang tani aya isu-isu rebun-rebun ini erek sawah memanggul naon doran doran kapan paculna ditungtung di ditu heh dikuring dia mah nu sok dipanggulna teh doran heh lain paculna ieu iya. di dia mah karep teuing da ciri sabung itu sami cara sadesa beda-beda eta panggul doran ini gitu ah cul macul Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang tak kumacek macul pun geus ada deui nya. Eureun we maculna salat hanteu melaan naon melaan kabutuh macul eta faktor pendorong karena hasilnya kabutuh padahal ku macul eta can karuhan hasil tungtuna tapi lamun kurang menggawe sholat yakin bakal hasil tebeng hati dunia di akhirat menang pahala yakin ente usabab diangkat na kawajiban wungkul elek ku kebutuhan lu can karuhan nguntungkeun dina hidup cobalah kebutuhan tenden dina pangkat sholat namun salat ayeuna jadi kebutuhan bakal kana sarang namun can cumpon kulakon eta salat leres sebab jalma nu kebutuhan mah jauh jujuk-jujuk anggang di datangan tapi di disungsi deket-deket sebab boga prinsip sebelum ku dapat apa yang ku cari walaupun adanya di ujung dunia Aku kan ke sana untuk mendapatkannya dalam aku bercelana tiada yang tahu apa di dalamnya tiada yang tahu apakah isinya apa panjang apa geus <laughs> ya, lah ngacaprak heuh itu cerah peduli teuing da macam kepikir, tapi kadinya teh oh kita diantara Hmm, moga-moga we salat urang nutos kalanggungnya dina lepatnanya na pagubenten Allahnya teu ya, ayeuna urang sare kapayeun mugi-mugi ginururan taufik hidayah ka Allah kangge ningkatkeun kedisiplina dina salat geus sajaba diangkeun kewajiban urang angkeun kebutuhan hampura bisi dina teuing aya nu hayang ngising ditahan ieu da nya boga rasa heuh bisi aya nu hayang kiih ditahan nu hayang hitut ditahan mugi-mugi ku kasobaran ya urang sing janten juara bertahan ye kapan <laughs> Barejang sing hege kang ajengan dina ngaji pan sok kulutus jalma mah cek paripaos meulikina teu cikijing meuli enteung sisi pasar mun ngajina lila teuing ieu beuteung enggeus kuring mah teu ngomong kitu pan geus madang aing teh heula mentah ka kakang keujeun ka pakowo aing hayang madang heula cing kitu nya aing can madang heuh gitu lamun teu siap ek balik aing nya isu kaum diondang deui ka ek mekal aing misting tapi alhamdulillah <laughs> geus saya hapunten abdi mah kitu pokoknya upami lapar abdi mentara tara menta geus sok menta madang eta jantan <laughs> ieu daripada ngabegal heuh so ojo osok tuang ojo oh, osok nguapan salaki weh mungkin lamun salaki gus diinpus ta kakara yo cenahakan sebubur cenah yo ek eh, hakanan obat cenah daeng era yo hayu hebes suku lang anting wa ek paehos atuh eh pan salaki teh ojo oh nah yang mangada gawe payah salaki Rajanyaang <laughs> beran hikmah kurang mayunnan bulan suci kurang suci dan kurang suci muka-mmuka urangsa dikers dan dikiatkan kalau Allahnyamannya Islam nanya isana sehinggagatsa dilancar dan sampurna bin padasa umur kurangsa Allah amin ya pengalami Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك wansur alaina ya arhamar rahimin Allahumma gfir lil wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat atubu ilaih Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama atina fid dunya الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب